Pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, hari besar bagi umat Islam untuk bersuka cita, terlebih untuk anak-anak. Rasulullah keluar rumah menuju tempat sholat id, melewati sekelompok anak-anak yang tengah asyik bermain. Suasana riang menyertai mereka, tetapi ada seorang anak kecil duduk termenung wajahnya merunduk, mencerminkan kesedihan. Pakaiannya lusuh, compang-camping. Melihat hal itu Rasulullah menghentikan langkahnya. Hatinya tertegun penuh tanda tanya. Hai anak kecil, kenapa kau sendirian menangis? Tak inginkah kau bermain dengan teman-temanmu? Kata Rasulullah. Si anak kecil menjawab, Wahai paman, Kata anak itu, tanpa mengerti bahwa orang yang dihadapinya itu adalah Rasulullah. Dengan berlinang air mata, anak kecil itu menceritakan bahwa ayahnya telah gugur dalam peperangan membela Rasulullah. "Di mana ibumu sekarang?" tanya Rasulullah. Jawab si anak, "Ibu telah kawin lagi, tetapi bapak tiriku amatlah jahat. Aku diusir dari rumah, sedang harta warisanku dihabiskan oleh ibuku. Aku tak lagi punya makanan, minuman, dan pakaian, juga rumah, kata si anak. Sampai di situ si anak kecil tak mampu bertutur lagi. Dia menangis di hadapan Rasulullah. Bangunlah anakku, kata Rasulullah sambil membelai kepala anak. Namun rupanya si anak belum juga berhenti dari isaknya. Diamlah, jangan menangis. Maukah engkau aku jadikan sebagai anakku dan Aisyah menjadi ibumu? Hasan Hussein akan menjadi saudaramu, kata Rasulullah. Anak kecil itu menjadi tertegun. Dia baru tahu bahwa orang yang membelai kepalanya itu adalah Rasulullah yang sangat dihormatinya. Dia mendengar tawaran itu, namun hatinya setengah tak percaya mungkinkah Rasulullah akan mengangkat dia sebagai anaknya? Bagaimana anakku, relakah aku sebagai bapakmu? Desak Rasulullah. Jawab si anak, Ya Rasulullah. Sejak hari itu, bocah yang malang menjadi anak angkat Rasulullah. Diasuhnya anak itu di rumah Rasulullah seperti anaknya sendiri dalam suasana kasih sayang sebagai anak Rasulullah.